Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. <clears throat> may yahdihillahu fala wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum muslimun.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 Sebagaimana beliau sebutkan di awal-awal buku kecil ini, hadati kerubayan Bayan, Akidah ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini adalah penyebutan, penjelasan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Disebutkan oleh beliau tentang permasalahan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diibadahi khaliqun bila hajah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan dan tidak ada hajat keperluan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk demikian juga ar bila mu'nah Allah adalah zat yang memberikan rezeki dengan tidak berat tidak merasa berat demikian juga tidak merasa terbebani demikian juga mumitun Bila makhafah Allah adalah zat yang mematikan dan tidak takut terhadap apa yang dimatikan dari makhluk-makhluknya. Ba'ithun bila masyaqah Allah adalah zat yang mampu untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah dia mati tanpa merasa berat. Demikian juga tentang permasalahan yang lain tentang Al-Quran dan Kalamullah. Walaupun nanti akan disebutkan juga permasalahan Al-Quran ini. Demikian juga tentang masalah takdir, kodok, wal kodar Demikian juga tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang syafaat dan sebagainya. Terakhir disebutkan bahwa kita memberi nama orang-orang yang sholat sebagaimana sholat kita, demikian juga menghadap sebagaimana kita menghadap ke arah kiblat muslimin, mukminin sebagai orang yang muslim, sebagai orang yang beriman. Selama mereka taat terhadap apa yang datang padanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman. Pada kesempatan ini akan dilanjutkan oleh beliau tentang larangan untuk seseorang berdebat di dalam agama. Demikian juga dalam Al-Qur'an. Setelah sebelumnya beliau mengatakan, "Wala nakhudhu fillah," kita tidak banyak berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan tidak ada manfaatnya sebagaimana orang-orang ahlu kalam dengan pembicaraan yang batil wala numari fi dinillah kita tidak berdebat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala walaupun disebutkan boleh seseorang berdakwah dalam keadaan setelah dia menempuh jalan dengan hikmah demikian juga mau hasanah boleh kemudian berdebat yang diperlukan ini untuk orang punya ilmu sebagaimana Allah sebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah Berdakwalah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mampu untuk kemudian dengan hikmah menerima wal itu hasanah, tingkatan yang kedua yaitu memberikan nasihat yang baik. Kemudian kalau tidak mampu, ini ada syubhat, kerancuan yang ada di kepala dia, baca dilhum billatihi asan Dan debatlah mereka dengan perdebatan yang baik. Dengan menyebutkan ya alasan-alasan syubhat yang mereka miliki dibantah ini untuk orang mempunyai ilmu padanya. Walaupun hukum asal adalah tidak boleh seorang berdebat dalam agama ini. Wala numari fi dinillah. Kita tidak berdebat mira yakni debat al-jidal di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan kita sudah sebutkan hadis yang berkaitan tentang masalah itu tentang larangan berjidal, berdebat di dalam masalah agama nanti kita sebutkan juga Allah. Berikutnya kita membaca apa yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala wa qauluhu dan ucapan beliau yang Imam At-Tahawi rahimahullah taala wala nujadil fil Qur'an dan kita tidak berdebat Muja adalah yang berdebat di dalam Al-Qur'an wa anahu anahu kalamullah Anahu kalamu Rabbil Alamin. Dan kita bersaksi sungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Rabbul Alamin. Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pencipta alam semesta. Nasala bihi ruhul amin. Kita bersaksi juga bahwa Al-Quran itu turun. Ya, turun dengannya ar-ruhul amin. Ar-ruhu al-amin ruh. yakni malaikat Jibril. Semoga nanti kenapa diberikan ruh, diberikan nama dengan ruh malaikat Jibril itu. Al-amin yang terpercaya. <clears throat> Jadi ar-ruhul amin nasala bihi. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran yang mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Fa'alamahu al Mursalin. Maka malaikat Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada sayyid pemimpinnya para rasul Muhammad dan Shallallahu alaihi wasallam. Wahwa kalamullah taala dan Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat pembahasan tentang masalah Al-Qur'an kalamullah. La yusawihi sayun min kalamil makhlukin tidak menyerupainya sesuatu pun dari ucapan makhluk-makhluk. Wala naqulu bi khalqihi dan kita tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Dan kita, dan kita tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Telah lewat pembicaraannya tentang masalah ini. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala beliau kokoh di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk dan terjatuh di situ para ulama sebagian dalam keadaan ini melakukan takiyah ya sebagian kokoh di antara Imam Ahmad rahimahullah taala wala nukhalifu mujama'atal muslimin dan kita tidak menyelisih jamaah kaum muslimin tentang permasalahan Al-Qur'an ya penyusunan Al-Qur'an Sebagaimana kita baca sekarang ini. Dan itu adalah ijma dari para sahabat waktu itu. Kesepakatan para sahabat para waktu itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian mengumpulkan dalam suatu mushaf yang kita baca sekarang ini. Yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Maka kita tidak menyelisihi apa yang mereka sudah bersepakat padanya jamaah al-muslimin. Ya, sekumpulan kaum muslimin. Wala nukhalifu, kita tidak menyelisihi apa yang sudah bersepakat padanya kaum muslimin di dalam masalah Al-Quran ini. Demikian disebutkan para ulama tentang lafaz ini. Maka kita bicara di sini tentang apa yang beliau sebutkan. Wala nujadilu fil Quran. Kita tidak berdebat di dalam Al-Quran. <clears throat> Sebutkan dalam Sunan Abu Dawud. Dan Imam Nawawi menyebutkannya di dalam Riyadu Solihin di bab Husnul Hulk. Ini akhlak yang mulia. Sebutkan di situ ayat Ya disebutkan di situ hadis tentang larangan seseorang berdebat. Disebutkan di hadis nomor 4800 di Sunan Abu Dawud ini. Sungguh oleh beliau kalau orang mengatakan ada sana Muhammad bin Uthman ad dimashki Abu Jahmahir dan hadis ini sahih. ada sana Abu Kab Ayub bin Muhammad Asadi. sadi Qala hadatsani Sulaiman bin Habib Al-Muharibi an Nabi Umamah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Qala beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bisa dicatat hadis yang mulia ini tentang janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dia itu meninggalkan perdebatan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah." <clears throat> Zaim yakni domin. Aku menjamin dengan suatu rumah fi rabadi al jannah. Rabat yaitu ma haulaha kharijan anha yang di sekitar ya ini yang keluar dari bangunan tersebut yakni halaman Aku menjamin dengan sebuah rumah di di dalam halamannya surga. Liman tarokal miro. Untuk orang yang meninggalkan al-miro, yaitu perdebatan, al-jidal. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa aku menjamin untuk orang yang meninggalkan perdebatan, ya, untuk dia itu rumah. Di sekitar al-jannah. Wa ikan muhikon, walaupun dia dalam keadaan benar. Dia dalam keadaan benar tapi dia, dia tidak mau berdebat. Kadang-kadang debat itu ya mewariskan di situ apa keraguan. Oleh karena, karena itu tinggalkan perdebatan itu. Kalau dia meninggalkan perdebatan, walaupun dia dalam keadaan benar, maka di sini Nabi menjamin untuk dia itu rumah yang ada di Robatil Jannah. Ya demikian. Ini keutamaan orang yang meninggalkan perdebatan. Babi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in mazihan. Ini pernah kita sebutkan juga di sini dan Nabi juga menjamin dengan rumah di tengah surga untuk orang yang meninggalkan dusta walaupun bermain-main maasihan. Babi baitin fi a'lal jannah. Demikian juga Nabi menjamin dengan rumah di a'lal jannah. Bagian tinggi jannah. Liman hasanah khuluquhu. Untuk orang yang akhlaknya itu baik. Ini. Yang menjadi perhatian kita adalah bahwa seseorang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar maka mendapatkan rumah yang ada di surga. Adapun yang berkaitan dengan perdebatan di dalam Al-Qur'an, datang hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Soal Imam Abu Dawud juga hadis nomor 4603. Beliau membuat bab di kitab Sunnah, kitab sunnah di Sunan Abu Dawud. Beliau membuat bab di situ bab Nahi anil jibad anil jidal fil Qur'an. Bab larangan berdebat di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan hadis sahih ini, hadis nomor 4603. Qala dan Sana Ahmad bin Hambal. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Dawud di antara gurunya siapa? Imam Ahmad rahimahullah taala. Tentu saja Imam Ahmad ini akan mengeluarkan juga di musnadnya. Kalau kita teliti mungkin akan didapatkan lafadz hadis ini di dalam musnad Imam Ahmad. Termasuk buku yang tebal, buku yang besar yang menyebutkan di situ hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 40 ribu hadis. Walaupun di situ ada yang diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad termasuk gurunya Imam Abu Dawud rahimahullah taala. sana Ahmad bin Hambal ada sana Yazid yakni bin Harun qala akhbarana Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf anaknya Abdurrahman bin Auf Abu Abu Salamah ini Abu, eh, yani Abdurrahman bin Auf kita tahu sahabat yang mempunyai harta yang banyak dari orang muhajirin dan beliau ikut perang Uhud ya sampai beliau dalam badan cacat kakinya karena terluka di perang Uhud. Mempunyai anak yang soleh Abu Salam bin Abdurrahman seorang ahli hadis. Kadang-kadang orang yang punya harta banyak, anaknya itu bergelimang dengan harta akhirnya apa? Meninggalkan menuntut ilmu. Tapi beliau sini di sini Abu Salam bin Abdurrahman berapa? Banyak riwayatnya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Anaknya Abdurrahman bin Auf. Ya demikian. Hmm. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. di sini sahih. Qala beliau mengatakan al-mira'u fil Qur'an kufrun. Al-mira' yakni al-jidal, berdebat di dalam Al-Qur'an itu adalah kufur, kekufuran. Oleh karena itu berhati-hati. Di sini ya dicatat bahwa Nabi SAW beliau mengatakan al-mira'u fil Qur'an kufrun. Al-mira' berdebat di dalam Al-Qur'an itu adalah kufur, kekufuran. Imam Imam Munawi Al Munawi beliau menjelaskan di Faidul Qadir ini termasuk syarah yang besar ini penjelasan terhadap, terhadap sunnah. Berkata Imam Munawi Al Munawi mana al mira di sini yang ini berdebat di dalam Al-Qur'an itu adalah kufur. Mira di sini yang ini berdebat ay asyaku ragu-ragu fi kalau mullah Ragu-ragu bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah. Au arada al fihi atau berdalam-dalam di dalam kalamullah ini. Yani tentang Al-Qur'an ragu-ragu dia berdalam-dalam berbicara tidak ada manfaatnya. Bi annahu muhdatsun au qadimun, bahwa Al-Qur'an itu muhdas, suatu yang baru. Muhdas atau qadim, yang yang lama. Yang bicarakan masalah itu. Au al-mujadalah fil ayyi mutasyabihah atau berdebat tentang ayat-ayat mutasyabihah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran Ya, ayat yang ke-8 ya di situ disebutkan fihi ayatun muhkamatun huna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat muhkam dan di dalamnya ada mutasyabihah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Ya ini mereka berdebat tentang masalah ayat-ayat mutasyabihah, ya, ayat-ayat yang rancu. dzalika yu'addi ila juhud. Yang itu membawa kepada apa? Menentang fasamahu kufron maka diberi nama oleh Nabi SAW kekufuran biismi ma yakhafu akibatah dengan nama yang ditakutkan akibatnya. Yani Imam Munawi mengatakan di sini bahwa makna kufur di sini yakni akibat dari berdalam-dalam membicarakan tentang masalah Al-Qur'an tentang ayat-ayat mutasyabihah itu akibatnya membawa kepada kekufuran demikian. Ini makna berdebat di dalam Al-Qur'an kufrun yakni berdebat tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat yang kemudian membawa kepada akibatnya yaitu kekufuran. <clears throat> yang demikian. Wah di sini larangan dari Nabi SAW untuk kita berdebat di dalam Al-Quran memperdebatkan tentang masalah mutasyabiah ayat-ayat mutasyabiah. Oleh karena itu semua lima Matawi di sini wala nujadil fil Quran dan kita tidak berdebat di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama tentang ayat-ayat mutasyabiah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam <clears throat> Al-Quran ya di surat Al Imron ayat yang ke-8 kita sebutkan di sini secara lengkap Allah sebutkan dalam Al Quran Huwaladzi anzal alaikal kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Alkitab. Minhu ayatun muhkamat. Di Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam. Apa nanti ayat muhkam akan dijelaskan. Hunna umul kitab. Darinya itu ada umul kitab. Di ayat Al-Qur'an itu ada yang dia itu umul kitab. Induk Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat. Ya. Jadi dari ayat Al-Qur'an itu ada yang itu muhkamat, yang muhkam, yang jelas, yang mereka ini adalah umul kitab. Ayat-ayat ini adalah umul kitab, induk Alkitab. Wa ukharu dan ayat yang lain dalam Al-Qur'an itu mutasyabihat. Yang dia itu rancu, secara makna adalah mutasyabihat, rancu. Ya, nanti Anda sebutkan makna mutasyabihat di sini. Jadi menunjukkan ayat Al-Qur'an itu ada dua. Yang pertama muhkam. Ya, yang muhkam dan itu adalah mutasyabihat. Fa'amaladina fi qulubihim zayg. Kemudian Allah menyebutkan adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu zaygun ada ya ketergerinciran, ya penyelewengan fayatabi'una ma min minhu al fitnah maka di, mereka ini mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih untuk mencari apa fitnah mencari ya ini hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya wa ibtigha ta'wilih demikian juga mencari takwil-takwil yang tidak tepat tafsir-tafsir yang tidak tepat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah yang mengetahui takwilnya tafsirnya itu, yakni ayat-ayat mutasyabihat itu illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perselisihan para ulama, ya, apakah ayat-ayat mutasyabihat itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala saja ataukah orang-orang ilmunya kuat, ilmunya kokoh mengetahui? Ya, karena di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala warasihuna fil ilm dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Sebagian mengatakan wawu ini adalah ataf terhadap sebelumnya. Berarti apa? Berarti orang-orang yang ilmunya kokoh itu mengetahui takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu rosihun fil ilmi. Ini tidaklah yang mengetahui takwilnya tafsir dari ayat mutasabihat ini kecuali apa? Kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Paham? Ini sebagian berpendapat para ulama bahwa wawu di sini adalah wawu ataf. Sebagian berpendapat bahwa berhenti berhenti di ilongloh. Jadi yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jumlah isti'nafiyah demikian mereka menyebutkan. Ya, ini wa ma ya'lamu ta'wilu ilallah Selesai. Kemudian warasihuna fil ilmi itu jumlah setelahnya sendiri. Paham? Jadi di sini ada dua tafsir disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nanti kita sebutkan Insya Allah Jadi ada dua tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilu ilallah dan tidaklah yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Sebagian berpendapat bahwa hanya Allah saja yang mengetahui tafsirnya tentang ayat mutasyabihat ini. Sebagian berpendapat demikian juga orang-orang yang ilmunya kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wawu selain warrasihun. Yani wawu di sini kalau belajar belajar nahwu di situ apa? Wawu atof menunjukkan eh yakni mengikut kepada sebelumnya. Berarti orang punya ilmu yang kokoh ilmunya itu juga mengetahui takwilnya. Yaquluna amanna nabi. Kemudian Allah melanjutkan, mereka mengatakan kami beriman dengannya. Dengan ayat mutasyabihat itu, kullu min indi rabbina semuanya dari sisi Allah SWT wa dari sisi Rabb kami. Wa may ila ulul albab dan tidaklah yang mengingat ini, yang mengetahui ini kecuali orang mempunyai al-albab, mempunyai hati. Demikian. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah taala tentang definisi muhkam dan mutasyabihat. Sebenarnya dalam tafsir ini beliau mengatakan yuhbiru ta'ala an adhamatihi wa kamali qayyumatihi ya qayyumiyatihi Allah SWT mengabarkan tentang keagungan Allah SWT dan kesempurnaan pengurusan Allah SWT huwa alladhi tafarrada bi insali hadzal kitab al adhim bahwa sungguhnya Allah lah yang menyendiri di dalam menurunkan Alkitab yang agung ini ya Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini sendiri Allah lah subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an sendiri Alladzi lam yujad walam yujad walan yujad. Dan yang di itu lam yujad. Lam kalau kita belajar ilmu nahwu harfun apa? Harfu yakni jazmin ya. Wa qalbin. Wa nafyin. Ini huruf yang di itu menjazmkan demikian juga membalik dari fil mudhari menjadi makna fil madhi. Kemudian juga ya dia itu apa? menjazmkan dan menafikan. Lam yujad berarti tidak didapatkan ya tidak didapat walan yujad dan tidak akan ya tidak dapat yang telah lewat dan tidak dapat yang akan datang lahu nadir yang semisalnya ini Al-Qur'an ini tidak akan dapat didapatkan yang semisalnya ya demikian juga yang akan datang tidak akan mungkin dapat baik yang telah lewat atau yang akan datang tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya au muqarib atau yang mendekatinya fi hidayati dalam berikan hidayahnya wa balagati balagoh bahasanya wa ijazi mukjizatnya, wa israhi lil khalq demikian juga memperbaiki makhluk. Demikian. Wa anna hadzal kitab yahtawi ala muhkam al wadi al maani. Dan sungguhnya Al-Qur'an ini, Alkitab ini mengandung yang itu muhkam. Yang bisa ditulis bahwa Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Ya, ayat Al-Qur'an itu yang pertama ayat yang muhkam. Apa itu ayat muhkam? Beliau mengatakan al-wadih ma'ani. Ayat muhkam yaitu yang jelas maknanya. Ayat yang jelas maknanya itu adalah ayat yang di itu wadih ma'ani. Maknanya jelas. Itulah muhkam. Al-bain alladhi la istabih bigirhi. yang dia itu jelas yang tidak menyerupai selainnya. Tidak rancu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi ayat muhkam yaitu ayat yang maknanya jelas. Maknanya itu adalah jelas. <clears throat> Wa minhu ayatu mutasyabihat. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Yaitu tahtamilu ba'dul ma'ani yang mengandung beberapa makna-makna. Boleh ta'ayyanu minha wahid minal ihtimalaini bimujarodiha. Dan tidak tertentu kepada salah satu dari dua kemungkinan. Ya, dengan aslinya. Hatta tudom ilal muhkam. Sampai digabungkan kepada yang muhkam. Jadi ayat mutasyabihat yaitu apa? Ayat yang mengandung beberapa makna. Sudah, gitu aja. Yang mudah dipahami. Ayat mutasyabihat yaitu ayat yang tahtamilu ba'dul ma'ani, mengandung beberapa makna. Itulah ayat mutasyabihat. Faladina fi qulubi bihim marad, orang-orang yang dia itu di dalam hatinya itu ada penyakit, demikian juga yakni ketergelinciran wa inhiraf li su'i qasdim atau dia itu menyeleweng karena maksudnya jelek, maka yatabi'una mutasyabih minhu, mencari ayat-ayat yang yang mutasyabih ini tadi yang mempunyai beberapa makna. Ya, demikian. Fastadiluna nabi ala maqalatihim al Mereka mengambil dalil dengan untuk ucapan mereka yang batil ini. Jadi dari, dari sini orang yang dalam hatinya itu ada penyakit, maka dia mencari ayat yang mutasyabihat sesuai dengan hawa nafsunya. Untuk berdalil terhadap ucapan dia yang batil. Pikiran dia yang menyeleweng. Demikian. <clears throat> Kemudian sekali beliau, Ramadhan Ta'ala, Adapun orang-orang yang ilmunya kokoh, Ya, demikian juga wal yakin dalam keadaan yakin fa'asmara lahum al-amal, maka membuahkan kepada mereka kepada mereka itu beramal. Wal ma'arif dan pengetahuan fa alamuna anal Qur'an kulluhu min indillah. Mereka mengetahui bahasanya Al-Qur'an kullahu semuanya itu dari si Allah Subhanahu wa taala. Baik yang dihitung muhkam ataupun mutasyabih. Bahwa kebenaran itu tidak ya la yatanaqad, tidak berbenturan satu dengan yang lain. Mereka yakin. Mereka tak yakin ya bahwa Al-Qur'an itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Dan tidak mungkin bertolak belakang antara ayat tersebut. Kemudian yang penting beliau mengatakan Fali ilmihim anal muhkamat maknaha fi goyati sorahah wal bayan. Karena ilmu mereka, maka sungguhnya bagi mereka ayat-ayat yang dihitung muhkam itu adalah sangat jelas maknanya. Yaruduna ilaiha al-mutasyabih. Maka mereka mengembalikan kepada yang muhkam ayat-ayat mutasyabih. Ini sudah dipegang. Orang-orang yang punya ilmu yang kokoh, punya keyakinan yang kuat, maka mereka yaruduna ilaiha mutasyabih. Mengembalikan yang mutasyabih yang mengandung makna tadi, beberapa macam makna tadi. Ingat, ini makna mutasyabih yaitu yang dia itu tahtamilu ba'dal ma'ani mempunyai kemungkinan di beberapa makna. Membawa atau mempunyai beberapa makna. Orang-orang yang ilmunya kokoh, yang di dalam keyakinan, maka mereka mengembalikan yaruduna ilaiha al-mutasyabih, mengembalikan yang mutasyabih mutasyabih itu kepada yang muhkam. Ya, demikian. Yang mana ayat mutasyabih ini apa? Alladzi tahsulu fil hayrah linaqisil ilm yang menimbulkan kebingungan hayrah ya dalam keadaan bingung untuk orang yang ilmunya kurang Wa naqisul ma'rifah, pengetahuannya kurang. Fayruduna mutasyabih ila muhkam. Maka orang-orang punya ilmu mengembalikan yang dia itu mutasyabih kepada muhkam. Fayaudu, maka bagaimana? Kalau yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam, bagaimana kemudian? Fayaudu, Kuluhu muhkaman, maka menjadilah, kembalilah semuanya itu menjadi muhkam. Paham? Inilah jalan orang-orang yang ilmunya kokoh. Warrasiuna fil ilm, yang ilmunya itu adalah kokoh. Jadi mereka meyakini ada yang muhkam dan mutasyabih. Muhkam yang jelas maknanya. Mutasyabih yang di itu mengandung beberapa makna. Maka mereka mengembalikan mutasyabih menjadi kepada muhkam. Dibawa kepada muhkam. Maka bagaimana? Menjadilah semua itu muhkam. Demikian. <clears throat> Kalau kita memperhatikan dalam pembahasan kasus subuhat, ya pernah lewat, beliau menyebutkan saya Muhammad bin Abdul Hab untuk membantah orang-orang hulbatil, orang-orang musyrik atau orang yang dalam dalam dalam keadaan keraguan, bagaimana? Di situ ada dua jawaban, ya kan itu. Jawaban yang pertama yaitu jawaban secara apa? Secara mujmal, secara garis besar. Kemudian jawaban yang kedua mufasol secara rinci. Beliau sebutkan ini subhatnya dibantah, ini subhatnya dibantah sampai tujuh, bantahan sampai di antara kerancuan itu sampai dibantah menjadi tujuh. Setiap masalah. Ini jawaban yang pertama tadi, yaitu secara global. Dibantah secara global apa? Jawaban beliau adalah demikian. Mengembalikan yang dihitung mutasyabih kepada apa? Muhkam demikian. Ada ayat-ayat yang dia itu rancu umpamanya untuk sebagian mereka karena kurangnya ilmu dibawa kepada muhkam. Seperti umpamanya ayat ya ya ayyuhalladzina amrutakumullah wa wabtagu ilail wasilah. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah surat Al-Maidah itu. Bertakwalah kalian kepada Allah wabtagu ilail wasilah dan carilah kepada Allah Subhanahu wa taala itu wasilah perantara. Nah, sebagian mereka apa? Yang ada dalam hatinya itu kerancuan atau hawa nafsu mencari perantara wasilah-wasilah kepada kuburan orang soleh meminta di kuburan ya tawasul ziarah dan sebagainya untuk apa tawas untuk tawasul wasilah lalu kenapa kamu lakukan ini ayatnya kita katakan ini mutasyabih bahwa kepada muhkam yang jelas seperti umpamanya eh, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an eh, ketika Allah SWT membantah orang-orang musyrik yang menyembah patung itu mereka mengatakan, "Mana budum illa liqaribuna ila zulfa." Tidaklah kami menyembah patung-patung ini kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Inilah muhkam. Jadi orang-orang musyrik zaman Nabi itu menyembah patung, mereka tahu patung tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Ya, tapi mereka melakukan itu agar lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Kemudian buat kias dan sebagainya bahwa tidak mungkin seorang langsung mendatangi raja atau pemimpin ya langsung mendatangi akan ditolak. Sehingga kita butuh kepada perantara-perantara orang yang dekat, yang orang soleh, orang-orang yang dia itu wali, ya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada dia sebagaimana seorang itu butuh kepada menteri atau pengawal untuk sampai kepada raja atau pemerintah. Kias yang batil. Allah tidak butuh kepada itu semua. Ya demikian. Inilah ayat muhkam. Mana abuduhum tidaklah kami menyembah mereka. Ini ucapan orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar lebih dekat pada Allah SWT sedekat-dekatnya. Berarti apa, apa yang kalian lakukan? Ya, berdalil dengan ayat tadi mutasyabit dikirim kepada yang mukam ini. Berarti tidak boleh. Tidak boleh perbuatan kamu yang tawasul dengan kuburan orang soleh. Ya, minta kepada orang soleh atau menyampaikan doanya kepada Allah SWT yang telah meninggal, yang sudah meninggal. Itu seperti perbuatan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Ya, demikian. Ini contoh saja. Ya, jadi membawa Ayat-ayat yang mungkin mutasyabih itu kepada ayat-ayat yang muhkam ini. Maka kembalilah semuanya menjadi muhkam kan demikian. Yang mutasyabih dimakan muhkam. Demikian juga mungkin hadis. Yang orang yang mengikuti hawa nafsu itu kadang mencari hadis-hadis Nabi memperbolehkan untuk memperbolehkan amalan mereka umpamanya. Ya, tentang masalah jenggot, tentang bersalaman dengan perempuan bukan mahram. Ya ini mencari hadis-hadis yang mendukung pendapat mereka. Adapun orang yang ilmunya kokoh bagaimana? Mengembalikan kepada yang muhkam, yang jelas. Bahwa Nabi tidak pernah menyentuh perempuan ya yang bukan mahram dan sebagainya. <clears throat> ya ini demikian. Tentang masalah tadi bahwa ayat itu terbagi menjadi dua. Ada yang mutasyabih, demikian juga ada yang dihitung muhkam. Wala nujadil fil Qur'an. Kita tidak berdebat di dalam Al-Qur'an. Ini tentang masalah, ayat tadi mutasyabihah. <clears throat> Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi taala di tafsir surat Al Imran tadi, ya ayat yang ke-8 tadi. Beliau mengatakan yang menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu Semoga di halaman 14 ini jilid yang kedua. Tafsir Al-Qurtubi. Al-Jami' Ahkamil Quran. Ini tulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. Qurtubi yaitu daerah yang ada di Spanyol. dulu negerinya kaum muslimin. Disebutkan oleh beliau ketika beliau selesai menyebutkan ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 surat Al-Imran. Fihi tis masail. Di situ ada tis'u masail, ada sembilan permasalahan. Ini seorang yang hidup di negeri Andalus, ya, tempatnya para ulama dulu Imam Syatibi, kemudian juga ada Abu Haz, eh, Imam Hazm Al-Dhahiri. Demikian beliau ini. Beliau mengatakan kharaja Muslim. Ya, al-ula yang pertama, masalah yang pertama, Kharaja Muslim an Aisyah, Imam Muslim mengeluarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat beliau mengatakan, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat tadi, surat Al-Imran ayat yang ke-7. Waladhi anzal 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayg." Adapun orang yang dalam hatinya itu ada penyelewengan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka dia mencari ayat-ayat mutasyabih. Kemudian setelah selesai Qalat berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una" Kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti mata syabaha minhu, mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Apa tadi mutasyabih? Yang dia itu tahtamilu ba'dul ma'ani. Mengandung beberapa makna-makna. Bisa digiring kepada makna yang benar, bisa digiring kepada makna menurut hawa nafsu mereka. Kan gitu. Kalau orang yang ilmunya kuat bagaimana membawa yang mutasyabih kepada yang muhkam? Kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, faulaikal ladzina, maka mereka itu adalah orang-orang yang sama humullah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, fahdaruhum, hati-hati mereka, hati-hati kalian dari mereka. Fahdaruhum, hati-hati kalian dari mereka. Orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihah. Nanti akan disebutkan orang-orang khawarij. Allah musta'an. Wa Nabi Ghalib sebutkan dari seorang tabi'in Abu Ghalib Qala beliau mengatakan sebutkan di sini oleh Imam Al-Qurtubi dan sanad adalah sahih. Sebagaimana Syekh Albani taala di dalam ya Jami' Shaghir ya di Sahihah. Kemudian Ahmad Syakir mensahihkan demikian juga yang kita lebih tenang yaitu Syekh Mukbil Wahasanu Al-Wadi yakni Syekh Mukbil Al-Wadi rahimahullah taala fi Sahih Al-Musnad ada buku kita itu Sahih Musnad lima laisa bi Sahihain. Beliau men mensahihkan di sini sahih, tidak ada keraguan kisah orang-orang khawarij menjadi pelajaran bagi kita semua. Mereka mengikuti ayat mutasyabihah, mengkafirkan para sahabat. Ya, walaupun mereka itu Nabi menyebutkan tahkiruna salatakum ma salatihim, kalian meremehkan salat kalian jadi salat mereka, wasiyamakum ma siyamihim, kalian meremehkan puasa kalian. Ini para sahabat ini meremehkan puasa mereka sendiri di hadapan puasa orang-orang khawarij. Sebenarnya Abu Ghalib Qala beliau mengatakan kuntu amshi ma Abi Umamah. Aku berjalan suatu hari dengan Abu Umamah, seorang sahabat, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu Wa Wa ala himarin lahu. Beliau di atas himar, di atas keledai yang dia miliki. Hatta ida intaha ila darzi Masjid Damsik di Mas sampai ketika selesai, yakni maksudnya berhenti di darz di tangga Masjid Damaskus, Masjid Damaskus yang ada di mana? Suriah. Faida ru'usu mansubah. Tiba-tiba ada ru'us, apa ru'us? Kepala-kepala yang digantung. Kepala-kepala yang digantung, kepala saja, terpotong yang digantung. Faqala, maka berkata, "Mahdi ru'us." Apa ini kepala-kepala ini? Kenapa dia digantung di masjid? Dan itu adalah Damaskus itu pusat pemerintahan Bani Umayyah. Dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Memerintah sekitar 130 tahun di antara khalifah yang paling mulia siapa? Umar bin Abdul Aziz. Allah Ta'ala. Dari keturunan Muawiyah. Setelah itu digantikan oleh Bani Abbasiyah. Dipindah ibu kotanya ke ke Irak. Ya, dipindah di Kufah. Ya, dipindah ke sana. Sebagian mengatakan di Baghdad. Ya, pemerintahan di Baghdad, di Irak. Pemerintah sekitar 100 tahun atau lebih. Ya, dari keturunan Bani yakni Abbas, Abbasiyah yakni dari keturunan Ahlul yang paling mulia Harun Ar-Rasyid pemerintahnya. Maka di sini Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau mengatakan mahadirus apa kepala-kepala ini yang yang digantung ini? Kila dia mengatakan, dikatakan hadhihi ru'us khawarij. Ini kepala-kepala orang-orang khawarij, kepala yang dipotong. Yuja bihim minal Irak didatangkan dari Irak. Maka Abu Umamah, maka Abu Umamah pun mengatakan, kila benar, kila benar, kila benar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Syaru qatla tahta zilni sama, sejelek-jelek yang terbunuh di bawah kolong langit. Tuba liman qatalahum wa qataluh. Tuba ini, sebenarnya mengatakan pohon yang di surga. Ya ini untuk dia surga bagi orang yang membunuh mereka. Ya demikian. Wa dan yang membunuh, mereka membunuhnya. Yaquluha salasan. Dia mengatakan tiga kali. Ini keselamatan, yakni surga untuk orang yang bunuh mereka. Tsumma baka kemudian setelah itu beliau menangis. Faqultu ma yubkika ya Abu Umamah? Apa yang buat kamu menangis wahai Abu Umamah? Qala rahmatan lahum. Beliau mengatakan rahmat untuk mereka, kasihan ya mereka anak-anak muda ini, orang-orang Khawarij. Inhum kanu min ahlul Islam. Dulu mereka ahlul Islam, orang-orang muslim. Fakharaju minhu kemudian mereka kafir. Terjadi persilangan para ulama, apakah Khawarij itu kafir? Ula alam lebih roji adalah apa? Mereka tidak kafir. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan, sebagian mengatakan kafir. Tsumma qara'a. Kemudian beliau membaca ayat tadi. Ya, huwallazi anzal 'alal kitab minhu ayatun muhkamat. Mereka berpegang dengan ayat-ayat yang dihitung mutasyabih ya minu ayatun muhkamatun hunna umur kita wa ukharu mutasyabihat itulah yang mereka pegang ayat-ayat mutasyabih yang rancu saya kemudian mengkafirkan para sahabat bertempur dengan para sahabat menghadapi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat tidak ada bersama dengan orang-orang Khawarij itu sejak dari dulu ya uh, ulama tidak ada bersama dengan mereka itu sahabat sedikit pun Kemudian Abu Umar membaca ayat ini tadi yang kita baca tadi surat Al Imran ayat yang ketujuh. Suma qara'a kemudian dia juga membaca wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Waqtalafu min ba'di ma ja'amul bayinat dan berselisih setelah datang pada mereka kejelasan. Fakultu, maka aku katakan, yakni Abu Golib mengatakan tapi ini, ya Abu Umamah wa Abu Umamah, hum haula'i, apakah mereka ini? Mereka ini, apakah mereka ini yang dimaksud ini? Qala na'am dia mengatakan iya. Qultu, Aku katakan asyaun taquluhu bi ra'ika. Apakah ini sesuatu yang kamu ucapkan dengan pikiranmu? Am syai'un sami'tahu min Rasulillah atau sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala maka berkata Umamah, ini idalah jari. Aku kalau demikian, ini kalau kemudian dari ucapanku, pikiranku, maka aku berarti orang yang pemberani, ini orang yang salah. Ini idalah jari. Bal sami itu humin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan aku mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghairu marrah wala maratin, bukan hanya sekali dan tidak dua kali, wala salah tidak tiga kali, wala arba tidak empat kali, wala khams tidak lima, wala sit tidak enam, wala sab tidak juga tujuh kali, lebih dari itu. Bahwa doa isba'ihi fi udunaih, kemudian belum meletakkan dua tangannya, dua jarinya kedua di kedua telinganya. Qala. Ya kemudian beliau mengatakan wa illa fasumata. Kalau tidak, ya ini summa, ya ini dalam keadaan tuli. Qala salah dia mengatakan tiga. Sumakala, kemudian dia mengatakan sami itu Rasulullah SAW yaqul aku mendengar Rasulullah SAW beliau mengatakan hadis perpecahan umat. Tafarakat Bani Israel ala ihda wa sab'ina firqah. Bani Israel terpecah menjadi 70 ya satu golongan. Riwayat yang lainnya 71 orang-orang yakni Yahudi, demikian juga Nasrani 72, kemudian umat Islam ini 73. Ya. Ini terpecah menjadi 71 firqah wahidah fil jannah, satu saja yang masuk surga. Sebelum mereka itu menyeleweng. Wa sayru finnar, semua dalam neraka. Wala tazidanna alaihim hadil ummah dan umat ini akan lebih dari itu, 72. Wahidah, ya, tambah satu. Wahidatun fil jannah, satu saja di surga. Wa sayru finnar, yang lainnya dalam neraka. Kan gitu, sama. Ya quluha finnar. Dalam hadis yang saya yang lain, Salasa wa sab'ina firqah 73. Semua dalam neraka kecuali satu. Yaitu apa yang ada padanya Nabi dan para sahabatnya. Sebab kan tambahan itu. Ini menunjukkan apa? Ini adalah berkaitan dengan orang-orang khawarij yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihah. <clears throat> Beliau, ya Imam Al-Qurtubi mempunyai penjelasan yang lain tentang ayat mutasyabih. Kalau tadi yang kita sebutkan apa ayat mutasyabihah yang dia itu mempunyai beberapa makna. Beliau mengatakan <clears throat> Asalnya permasalahan yang kedua, ikhtilaf ulama fil muhkamat wal mut al mutasyabihat wal mutasyabihat. Berselisih para ulama. Apa itu ayat muhkam dan mutasyabih? Ala aqwalin adidah atas beberapa pendapat. Waqala Jabir bin Abdullah, maka berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa muqtada qaulu Sya'bi. Ini sesuai dengan ucapan Imam Sya'bi wa Sufyan ats-Tsauri Sufyan ats-Tsauri wa ghairuhuma wa ghairihima dan saling keduanya. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Imam Qurtubi. Beliau mengatakan nanti, Qultu hada ahsan makila fil mutasyabih. Ini yang paling bagus tentang definisi mutasyabih. Beliau mengatakan bahwa ini adalah ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Al-muhkamat min ayyi Qur'an ma urifa ta'wiluh. Bisa ditulis muhkam menurut Jabir bin Abdullah dan itu yang dibenarkan oleh Imam Al-Qurtubi. Muhkam itu adalah yang diketahui tafsirnya Wa fahima maknahu diketahui maknanya. Hampir mirip dengan tadi yang disebutkan. Hampir mirip. Mana yang pertama ini hampir mirip. Muhkam itu adalah apa? Ayat-ayat yang dia itu diketahui ta'wiluhu. yakni tafsiruhu. Diketahui tafsirnya. Ya, urifa ta'wiluhu. diketahui takwilnya ini tafsirnya. Dan dipahami maknaha. Wal mutasyabih, ada mutasyabih malam yakun li ahadi ahdin ila ilmihi sabil mimma istasarallahu taala bi ilmihi duna khalqihi kalau beliau mengatakan ayat mutasyabih itu adalah tidak ada seorang pun yang mengetahuinya ya tidak ada jalan untuk seorang pun mengetahuinya dari apa yang Allah sembunyikan istasarallahu Allah sembunyikan Allah simpan bi ilmihi ilmunya duna khalqihi selain makhluknya paham ini menurut Imam Al-Qurtubi yaitu apa mutasyabih yaitu yang dia itu tidak ada yang mengetahui ilmunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang Allah sembunyikan, Allah simpan ilmunya. Itu. Jadi mutasyabihnya tidak ada mengetahui maknanya. Oleh karena itu tadi, dan itu ucapan Imam Imam uh, ya, Imam Asy-Syafi'i dalam tafsirnya nanti kita sebutkan juga. Yang tadi kita me me menyebutkan bahwa ada dua makna dan bahwa yang pertama bahwa mutasyabih itu diketahui oleh Allah, demikian juga orang punya ilmu kokoh. Kan demikian. Kemudian makna yang kedua bahwa ayat tasyabih itu hanya Allah yang mengetahui. Inilah sesuai yang di, dirojihkan atau yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. <clears throat> ya, jadi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah swt saja. Contohnya apa contohnya? kalau Ba'dum berkata sebagiannya wadali kami mislu Ya demikian itu seperti apa? Apa sih seperti ayat mutasyabih? Mereka mengatakan Waktu qiyamis sa'ah. Kapan tegaknya hari kiamat? As-sa'ah yakni saat hari kiamat. Wa khuruj ma'jud ya'jud wa ma'jud. Keluarnya ya'jud wa ma'jud. Itu ayat mutasyabih. Ya. Hatta idza kharaja ya'jud wa ma'jud wa min kulli hadabin silun. Kan demikian Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Sampai ketika keluar ya'jud dan ma'jud. Kapan tidak tahu. Ya, keluarnya ya'jud dan ma'jud. Wa Dajjal, demikian juga Dajjal. Wa Isa, Nabi Isa. Wa Nahul khuruf, demikian juga huruf-huruf apa? Al-Muqatta'ah bi awail suar di awal-awal aswar surat-surat. Seperti apa? Alif lam mim. Apa tafsirnya? Ula alam. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Yasin apa itu? Kan demikian. Toha. Sebagian mengatakan Yasin Toha itu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi tidak ada dalil yang kuat. Jadi itu contoh ayat mutasyabih ini tadi. Kapan hari kiamat, keluarnya Yajud dan Majud kapan, Dajjal, Isa, kapan keluarnya, turunnya lagi Nabi Isa. Kemudian tafsir dari ayat-ayat di awal-awal awal-awal di surat-surat seperti tadi alif lam mim dan sebagainya. Dan ini adalah yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. dan ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syinkiti di dalam tafsir beliau. Beliau menyebutkan di sini, <clears throat> la yafa'ana hadhil waw tidak ada keraguan tidak ada yakni suatu yang tersembunyi bahwa sungguhnya wahu ini muhtamalah ada dua kemungkinan tadi. Ya, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Kemudian wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihun tadi. Wawunya ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan muhtamalah. Li istinaf bisa dia istinaf berarti warrasihun jumlah sendiri, menyendiri itu mulai, mulai dari awal. Fayakunu qawluhu maka kalimat warasihuna fil ilmi itu mubtada. khabarnya khabarnya adalah yakulun mengatakan. Maka kalau demikian walaihi maka kalau membaca seperti itu ya bahwa itu istiqnab awal dan itulah yang kita baca di bacaan kita itu ada tanda mim wakof mim tidak boleh menyambungkan berarti berhenti di situ. Inilah yang di, dipilih juga oleh sebagian ulama. Imam Syafi'i ini memilih demikian juga. Maka beliau mengatakan di sini maka kalau mengambil seperti itu fal mutasyabih, maka ayat mutasyabih la ya'lamu ta'wilahu ilallah, tidak ada mengetahui tafsirnya kecuali Allah wahdah saja. Wal waqf ala hadza tam maka wakaf di sini adalah sempurna di di lafzul jalalah, ya, lafaz Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Wakaf di sini sudah. Berarti tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah saja karena wawu setelahnya wawu istinafiyah. Ya, demikian. Wa muhtamalatun ada kemungkinan yang kedua li antakuna atifah wawunya itu atof. Ya, kalau belajar nahu atof berarti ikut sebelumnya. Fayakunu qauluhu warasihun maka menjadi lafadz warasihun itu ma'tufan ikut kepada ala lafzul jalalah ikut kepada lafadz jalalah Allah tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasihun. Kan demikian. Berarti apa? Wa alaihi kalau berpendapat seperti itu fal mutasyabih ya'lamu ta'wilahu arrasihuna fil ilmi Aidon maka ayat-ayat mutasyabih itu mengetahui tafsirnya orang-orang yang kokoh ilmunya juga. Paham ya? Dari sinilah e, sebagian berpendapat pada pendapat ini. Kemudian Imam itu belum mengatakan, bahwa ayat isyarat adalah ala anal walu istinafiyah la atifah." Ayat ini menunjukkan isyarat bahwa sungguhnya waw ini adalah istinafiyah bahwa ayat mutasyabih itu yang mengetahui hanya Allah swt. Berarti ini pendapat tadi Imam Al-Qurtubi, demikian juga di sini Imam Asyingkiti, beliau penulis seperti itu. Kemudian menyebutkan ucapan Ibnu Qudamah. Ya ini demikian. Kita tidak berdebat tentang ayat-ayat yang dia itu mutasyabih. Kita tidak nujadil, tidak berdebat di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dia itu apa yang berjidal atau berdebat di dalam Al-Quran, Nabi SAW boleh mengatakan, Al-mira fil Quran kufurun. Berdebat di dalam Al-Quran itu adalah kufur, kekufuran. Sungguh oleh Imam Ibn Abil Is di dalam syarah ya syarah agama tauhid ini beliau mengatakan <clears throat> Beliau mengatakan kama anna tartib suar lam yakun wajiban alihim mansusan mansuson. Tartib dalam Al-Qur'an yang kita baca, ya Al-Qur'an itu kan Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian Nisa dan setelahnya. Sebutkan Imam Ibn Abil Is, sebagaimana sesungguhnya tertibnya surat-surat dalam Al-Quran itu tidaklah wajib. Ya, lam yakun alim mansuson, tidak wajib yang nasnya itu. Ya, demikian. Walihada kana tartibu Musab Abdullah ala gairi tartib Musab Utsmani. Oleh karena itu, tartibnya Musabnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dia itu adalah pentafsir Al-Quran Abdul Masud itu. Tapi beliau meninggal dalam badan tidak panjang umurnya. Kemudian sebutkan pentafsir Al-Quran adalah Abdul bin Abbas Huma. Ya ini tartibnya Musab Abdul Masud itu berbeda dengan tartibnya Musab Utsman yang kita baca sekarang ini. Ya. Wa amma tartibu ayat suar ada pun tartib ayat ya Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba Bagaimana ini? Bahwa tartib mansus alih. Ini adalah ini adalah apa? tertibnya yang sudah ada nas atasnya dari Nabi SAW. Malam yakun lahum ayukadimu ayah ala ayah. Maka tidak boleh mereka untuk mendahulukan ayat ketiga dari ayat yang pertama. Tidak boleh. Bikilah visuar berbeda dengan surat. Paham? Jadi ayat itu tidak boleh. Dalam Al-Baqarah umpamanya ayat yang kelima kita jadikan ayat yang pertama. Tidak boleh haram. Ya, adapun urutan-urutan surat maka demikian. Ya, tidak ada di situ nas yang menunjukkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa yang pertama Al-Baqarah, kemudian Al-Imran. Ya, demikian. Tetapi mereka para sahabat waktu itu "Falamar ashabah an anal ummah taftariqu wa takhtalifu. Ketika para sahabat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat bahwa umat itu berpecah belah, berselisih, waktu kot ya, tata kotal, demikian juga saling berperang. Illam tajtami ala harfin wahid, kalau tidak berkumpul pada huruf yang satu. Jama'ahum ashabah alaih. Maka para sahabat mengumpulkan atasnya. Paham? Jadi kemudian apalah yang kita dapat sekarang di Musab Utsmani kita baca sekarang ini. Ketika para sahabat melihat terjadinya perselisihan. Akhirnya oleh Utsman bin Affan ya dengan yakni petunjuk dari para sahabat yang lain maka beliau mengumpulkan semua kulit-kulit atau dulu belum ada kertas, kulit-kulit, lembaran-lembaran yang di situ ada ayat-ayat dikumpulkan semua kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf yang sama dan yang lain dibakar. Ya. Maka para sahabat mengumpulkan ya, hadza jumhur salaf minal ulama wal qurra. Ini adalah ucapan kebanyakan salaf dari para ulama dan qurra. Ya demikian. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Gitu. Yang kita baca sekarang ini adalah sepakat. Ya, dan tidak tidak mungkin kesepakatan para sahabat waktu itu adalah apa kesesatan. Tidak mungkin. La tasamu la tasamu mati ala dolalah. Sebagian para ulama misalnya di sini. Tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Jadi apa yang kita baca sekarang ini itu adalah benar. Ya demikian. <clears throat> Kemudian disebutkan juga oleh beliau Nasalah bihi ruhul amin, apa yang disebutkan oleh Imam Tahawi. Al-Qur'an itu turun ya yang dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Huwa Jibril alaihissalam. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Sumya ruhan, kenapa malaikat Jibril diberi nama dengan ruh? Li'annahu hamil wahyi alladhi bihi hayatul kulub. Karena mereka Jibril adalah yang membawa wahyu yang dengannya itu hidupnya hati-hati. Ya, demikian. Ila rasul kepada para rasul minal basar dari manusia. Salawatullah alaihi majma'in. Itu. Jadi beri nama yakni ruhul ruhu kenapa? Karena dialah membawa wahyu yang menghidupkan hati, menghidupkan ruh. Hati itu kan ruh, ruh kita ini itulah hati. Ya dalam makna dalam mana bahwa kehidupan seorang itu adalah dengan hatinya itu. Jadi diberi nama malaikat Jibril itu ruh karena beliau yang membawa wahyu yang dengannya itu hidupnya hati kepada para rasul dari manusia. Dan dia adalah malaikat Jibril aminun, hakku amin, benar-benar amin, terpercaya. Kemudian juga disebutkan para ulama oleh Ibnu Qayyim tentang ini <clears throat> tingkatan turunnya wahyu kepada Nabi saw Mungkin kita sebutkan ada pertemuan yang akan datang, kita membaca Sirah Nabawiyah.